Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumiddin Jadi sekalian pada siang ini kita masih membahas ayat kursi ya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 Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Jadi orang yang akan mendapat syafaat dari Allah ialah orang yang dengan izinnya. Kalau Bapak ingin dapat pertolongan, boleh-boleh saja sih minta pertolongan kepada makhluk. Tapi itu hanya sebab sebab syariah, bukan sebab hakikat. Seseorang mau masuk UMPTN, masuk uh, eh, ini, iya ikut SPMB, masuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Silakan minta bantuan. Misalnya tolong dong dibantu anak saya kira-kira soal-soal yang keluar soal yang mana Pak Rektor, tolong anak saya berikanlah dia ya semacam rekomendasi Pak Presiden, tolonglah buat memo untuk Pak Rektor ITB. Silahkan aja. Tetapi itu semua pertolongan tidak menjamin berhasil. Pada ujungnya Allah yang menentukan. Illa biidnih, kecuali izinnya. Jadi kalau kalau ingin dengan izinnya, maka kita kalau minta bantuan kepada siapapun tidak boleh melanggar syariah, aturan. Tetapi ternyata ada orang yang melanggar aturan dan jadi berhasil. Ya, dia melanggar aturan dan jadi. Tapi itu disebut dengan istijrad. Istijrad adalah sebuah kejadian yang sebetulnya tidak berkah. Bisa aja jadi dia, tapi nggak berkah. Kalau ingin yang baik, minta bantuannya, minta bantuan dengan benar, tidak melanggar syariat, sehingga Allah mengizinkannya plus meridoi. Jadi kalau kita ingin menjadi eh, ingin minta bantuan, silakan aja ke siapapun juga. Tapi bantuannya harus bantuan yang tidak melanggar ketika kita sumpah banyak masalah, silakan. Kita baca ayat kursi, "Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni." Pokoknya tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan syafaat, bantuan, pertolongan tanpa izin Allah. Kalau begitu saya hanya usaha. Ternyata itu orang tua sudah ngasih surat ke rektor ke presiden supaya anaknya lulus di ITB. Nyataannya gugur juga. Ya terima apa adanya. Karena yang menentukan bukan dia, tapi Allah yang menentukan. Nah, jadi jangan demikian kita udah siap mental kalaupun gagal. Kemarin ketika mau ada pergantian direktur utama sebuah perusahaan. Itu orang ikut dengan saya umroh. Saya kata berjamaah. Jamaah, adakah berjamaah umroh membawa pesan khusus, tujuan khusus? Ada apa, apa Ibu? Saya kesini spesial berdoa agar anak saya dapat jodoh. Usia anak ibu 32 tahun. Bapak? Ah, enggak Pak Asep. Katakan aja Pak, mengpeng di Mekah nih. Uh, saya agak malu. Katakan. Saya pembimbing Bapak, katakan. Sekarang sedang, sedang sekarang mau RUPS penentuan dirut. Bapak punya minat? Ya begitulah. Jangan begitulah, harus yakin. Katakan, mau? Ya, tetapi kan sekarang musim pakai segalanya lah. Mau saya bantu dengan doa, tapi jangan melanggar aturan. Apa? Tidak boleh ngasih apa-apa. Siap? Tapi tapi orang lain, nah kalau begitu ayat kursi ini belum berlaku di hati Bapak. Siap bantu saya bantu dengan doa, dengan jamaah yang lain, tapi jangan melanggar. Siap? Jadi syukur, nggak jadi, ya sudah. Eh, bisa, bisa. Karena gitu. Yakin Pak? Yo, janji ya, janji. Jamaah haji, mau umroh, kumpul semua. Kumpul semua. Mari kita berdoa untuk dia. Doa. Salah saja kalimatnya idhar. Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi dirut. Langsung aja kepada Allah. Kalau tidak, mudah-mudahan Nah, pokoknya jadi rut yang baik gitu, jujur, amanah. Udah, pulang dari sana, saya katakan apa eh, nadar bapak kalau bapak berhasil jadi rut? Pak Asep mau apa? Ya gitu, saya tuh. Kalau ke saya jangan pribadi, ke yayasan saya aja. Baik, perlu apa? Banyak sih kalau perlu <laughs> Kenapa banyak. Bisa habis harta bapak. Eh, saya perlu keramik, perlu kusen, perlu pagar. Berapa kira-kira? Sekian. Baik. Saya nadar. Saya tanggulangi semua. Beres. Benar? Beres. Yakin? Deal, deal, deal. Salah. <laughs> Udah. Jamaah berdoa ya. Saya berdoa. Pulak balik saya. Oh pulak balik ya Allah. Kabulkan. Tuhan jadikan dia. Udah selesai. Pulang ke, ke Indonesia, kumpulkan anak TK. Anak TK kumpul semua, semua. Ada apa? Pokoknya kumpul semua. Belajar, hentikan dulu. Kumpul semua. Ada apa? Pak Asep punya teman. Dia ingin jadi dirut. Doakan dia. Ya. Pak, dirut itu apa? Pokoknya nama dirut itu lah. Pokoknya nama kan Pak. Allah maha tahu. Pokoknya berdoa, berdoa. Nanti kalau berhasil, kamu dikasih buku ya. Yang buku murah kan? Dan doa anak-anak TK sangat mungkin lebih mujab mustajab karena dia tidak pernah punya dosa. Kalau segini udah banyak dosa, saya dikabulkan. Walaupun peserta umroh, tapi doa anak-anak lain buka. Oh, anak-anak Ya Allah, mudah-mudahan bapak itu jadi dirut. Dua kali apa dirut itu nggak tahu, <laughs> pokoknya udah. Kemudian telepon dia, gimana Pak? Saya sudah diwawancarai direkomendasi saya seorang. Tapi masih ada Pak Sef eh, hal yang lain. Yang apa-apa. Sekali lagi, illa bidni Pak. Jangan. Kumpul lagi, doa lagi, doa lagi. Kemarin dilantik dirut. Alhamdulillah. Yayasan beres saya katakan. <laughs> Pokoknya kalau nggak ngasih, doakan lagi, turun lagi. <laughs> Jadi doa itu kepada Allah aja, Pak. Tapi harus yakin. Harus punya dadar. Saya akan berjuang dengan lurus. Di atas syariah. Dan saya ingin jadi orang yang, terbaik bermanfaat bagi umat. Kalau untuk kepentingan pribadi, untuk apa? Sekarang musim fitnah. Musim KPK. Musim kejaksaan menggusur. Capek sekarang itu. Tapi kalau niatnya kita berjuang untuk Allah, untuk umat, insya Katakan di hati, Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Gitu. Tak ada seorang pun siapapun dia yang bisa mendapat pertolongan tanpa izin Allah. Seribu orang mendukung, kata Allah gagal, gagal. Seribu orang mendukung, eh, mengatakan gagal, kata Allah jadi jadi. Dulu saya bawa jamaah Telkom juga ke haji. Saya katakan, apa mau jadi apa? Dirut Oh jangan Pak saya masih jauh level saya. Jadi apa? Pokoknya naiklah ke apa? Benar, benar salaman lah. Mau ngasih apa ke Yasan? Di <laughs> pokoknya bangku bor beres ah enteng pisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang di sini Ada aja orangnya karena Bukan <laughs> ayah bukan. <laughs> Jadi kita gitu, ke Allah minta aja ke Allah bukan ke siapa-siapa. Jangan minta ke si mbah-mbah Mbah, aku ini sekarang baru eselon baru eselon apa? Baru eselon 2. Saya ingin naik, Mbah. Si Mbah nggak tahu eselon. Apa doanya? Mudah-mudahan naik dari eselon 2 ke eselon 3 atau turun atau minta tolong ke yang nggak tahu gimana? Itu bisa salah. Hmm. Bahkan di kampung itu yang namanya yang namanya dukun yang tahu itu tertinggi itu pangkat mayor. Mayor seperti itu. mayor, udah kolonel, ingin jadi jenderal, doakan mah ayo eh, berkolonel, naik pangkat, nah, mudah-mudahan jadi mayor. Bahaya. Enggak profesional itu dukunnya. Itu San Mayor. Itu San Mayor. Jadi harusnya harus harus profesional. Tidak mungkin kita minta sesuatu kepada yang, yang kepada yang bodoh, kepada yang tidak tahu. Kita harus kepada Allah minta itu. Jadi tekan di hati. Mandalladhi yashfa'u indahu illa Berulang-ulang. Tapi diamalkan, bukan dibaca jadi mantra. Ini mah tiap ada acara ayat kursi terus. Jadi mantra kalau begitu. Karena ayat kursinya cuma dibaca, nggak dipahami, tidak diamalkan. Kemudian Ya'lamu ma baina aidihim ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ke depan, apa yang ke belakang. Bapak selima tahun ke depan jadi apa? Allah sekarang tahu nggak? Sudah tahu. Sepuluh tahun ke depan, Bapak jadi apa? Meninggal di mana? Kita nggak tahu. Allah maha tahu. Taufik Safalas sedang jalan-jalan ditabrak oleh truk. Jebret. Meninggal seketika. Siapa yang tahu? Mungkin juga tidak ada tanda-tanda kematian. Tidak ada ilafat-ilafat firasat ke istrinya. Meninggal. Itulah Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita ingin kapan ingin tahu ke ingin tahu masa depan kepada Allah. Ya Allah, berikan aku mata hati Tuhan sehingga sanggup menangkap semua fenomena masa depan sehingga sanggup menangkap gejala-gejala kegaiban berikan aku Tuhan ada perasaan mesin perasaan ilafat ayo berangkat ah aduh sebentar ya sebentar ya nanti nanti nanti hai cepat sekarang berangkat udah jam satu nih nantilah nanti nanti kok malas bukan malas aku deg-degan nggak enak nih iya ternyata ada kecelakaan. Saya pernah ketika itu mau ke Pelabuhan Ratu, mau ada pengalaman dikit ke Pelabuhan Ratu, mau para sabuk kita mau ujian ketika itu. Saya harus ke sana, harus uji jam 10, jam 11 berangkat. Tapi jam 11 berangkat ke Pelabuhan Ratu pakai bus di mana Jumatan. Ah, tapi kok nggak enak saya naik bus ini. Enggak, ah, saya pulang ke rumah lagi. Kata istri, kok pulang ke rumah lagi? Bukan menguji, Biar aja nanti sore ujinya atau malam. Saya berangkat lagi ke Prabuan jam 2 berangkat lagi setelah Jumatan. Pas saya di tengah eh, di tengah jalan, saya melihat bus yang tadi musuh tumbangi terlihat di bawah ke jurang masuk. Celaka. Sekian orang yang mati. Saya katakan, untung tidak naik bus itu. Ah, kalau naik bus saya cungkir. Kenapa? Siapa yang ngasih bantuan? Pertolongan Allah. Tapi dikasih rasa Kesini, sebelah kanan. Gak enak, gak enak hati. Tapi bedakan, ada firasat, ada kecapean. Kecapean sama begitu, kesan gak enak, tapi bedakan. Nah itu, kita akan dibantu oleh Allah dengan cara begitu. Nah, jadi Allah mengetahui masa depan. Nah, walaupun kita bekerja mati-matian, usaha ikhtiar, doa optimal, itu kan kita usaha. Fonis akhirnya sukses atau gagal bagi Allah yang menentukan. Itu wilayah Tuhan. Jadi kalau begitu kita udah aja sekarang ikhtiar maksimal, doa optimal. Selebihnya terserah engkau Tuhan. Saya sudah ikhtiar maksimal, sudah berdoa optimal, hasil enggaknya terserah engkau Tuhan. Jadi enggak enggak stres hidup itu. Bisa jadi apa yang sekarang Bapak pegang bisa hilang. Yang enggak dimiliki, tiba-tiba dimiliki. Mungkin terjadi. Dan kadang-kadang digawari hisabin di luar perhitungan akal. Jadi katakan kepada kita, dalam hati kita, dalam hati kita, Ya alamu ma baina aidihi ma khalfahum. Dia Allah yang mengetahui masa depan dan yang telah silam. Pokoknya aku berdoa, dihitiar, soal aku jadi dirut atau tidak, Allah menentukan. Karena aku ikhtiar berdoa jadi wali kota atau tidak Allah yang menentukan. Jadi kita nggak habis-habisan dengan cara yang tidak halal. Kemudian berikutnya kursi Husamawati wal ar Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Saya katakan lagi, ini lang, ini ini bumi, langit, langit, langit, langit, langit, langit tujuh, tujuh langit. Ini tuh aras. Ini aras itu bagian luar, ujung paling ujung ujung absolut sidratul muntaha. Kalau kursi Allah meliputi ini secara indrawi, maka jelas kuasa Allah pun meliputi ini. Kalau kursi Allah meliputi ini berarti Allah itu ya beda dengan makhluk. Kalau makhluk kan punya kursi raja, punya kursi ya segitu aja. Clinton punya kursi, George Bush punya kursi, ya di gedung putih aja. Kuasa Allah luas. Karena itu maka apapun yang kita kerjakan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kebutuhan kita walaupun kita tidak berkata. Bahkan Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu masa depan kita daripada kita sendiri. Maka Allah itu sangat luar biasa. Hmm, saya saya gambarkan sedikit. Nah, kembali gambarkan lagi ikan, ikan di laut semua ikan menempel pada air laut. Air laut dekat ke ikan. Cahaya lebih halus. Cahaya dekat dengan semua benda. Dan Allah adalah nurun ala nuri. Cahaya di atas cahaya. Maka Allah lebih dekat daripada cahaya dengan bendanya. Inilah yang kataku dikatakan wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid surat Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher dengan lehernya. Urat leher dengan lehernya nempel. Detaknya nadi terasa ke leher. Allah lebih dekat. Karena Allah dekat, maka panggil Allah setiap saat. Allah Akbar. Ketika kita berdoa, Ya Allah berikan aku rizki. Panggil dia. Kata Allah dalam surat Toha ayat 7. Allahu la ilaha illahuwa lahu al asmaul husna. Allah tidak ada selain dia dan dia memiliki nama-nama yang bagus. Panggillah kalau ingin mencari rezeki Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Engkau yang memberi rezeki, berikan kami rezeki yang luas Tuhan. Sekarang anak-anak yang mau ke SMA Tuhan. Dulu nggak ada registrasi, sekarang registrasi lagi. Saya perguruan tinggi uang sekarang kurang yang gede sekarang mau ke kuliah Tuhan aku tidak punya uang Tuhan sudah banyak utang kemana-mana Tuhan berikan aku rezeki panggil dia panggil dia hadirkan Allah ar-razak ar-razak ar-razak ar-razak ar-razak jadi panggil sesuai dengan fungsinya kalau kita mau dapat al-ilmu bisa al-alim kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Al-kabir atau mutakabir. Kebaikan. Al-mutakabir, mutakabir. Panggil dia. Kemudian karena Allah sangat dekat, maka kita harus membayangkan begini. Kalau bapak nih, misalnya siapa sih namanya? Katakanlah Pak Budi. Pak Budi misalnya punya punya katakanlah punya musuh. Punya musuh Katakanlah namanya si A. Kata Budi, demi Allah saya tidak akan memaafkan dia. Tidak akan memaafkan dia. Suatu ketika dia sakit. Sakit dan menderita. Dia minta maaf. Sampaikanlah ke Pak Budi ya. Saya mohon maaf. Kata Pak Budi, tidak. Percuma. Ngomong lagi dia. Sampai ke Budi, saya mohon maaf. Tidak. Menjelang dia mati, dia mengucapkan, memanggil Nabil, Pak Budi. Pak Budi, Pak Budi, saya mohon maaf. Begitu gumamnya Pak Budi. Pak Budi saya mohon maaf. Tiga hari tiga malam. Kata orang, Pak Budi, lihat dia. Panggil bilang Bapak, kasihan dia. Pak Budi lihat sana. Dengan perasaan. Pas lihat kita, gitu. Oh, Pak Budi, Pak Budi, mohon maaf, mohon maaf. Tega nggak kita? Pasti nggak kan? Ya, ya, ya, ya. Sudah saya maafkan, sudah saya maafkan. Maka panggillah Allah berkali-kali. Allah, Allah, saya banyak dosa. Subhanallah, subhanallah, Allah akbar, Allah akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Masa Allah nggak mengampuni? Tapi panggil nama Allah dengan hati, bukan dengan mulut. Jangan sampai memengaruhi dengan mulut aja. Allah Akbar subhanallah. Mau kemana kemana? Allah Akbar subhanallah. Itu sebenarnya Allah Akbar. Jadi enggak dengan hati. Akibatnya Allah nggak terpanggil. Dekati Allah dengan hati. Nanti Allah akan datang kepada kita. Kalau kita dengan jalan, Allah akan dengan cara lari. Kalau terus sedengkal, Allah akan sehasta. Jadi panggil Allah, panggil Allah. Allah Allah Allah Terus panggil, panggil, panggil, panggil, panggil. Sebab Allah menguasai langit dan bumi dan berikutnya wala yauduhu hifduhuma dan Allah tidak merasa keberatan untuk mengurusnya. Jadi mengurus langit yang luas Allah tidak keberatan. Apalagi bumi. Bumi kan hanya segede kacang hijau lah katakan begitu. Segede kacang hijau. Kita segede debu kacang hijau. Kalau Allah kuasa mengurus langit yang luas, Masa sih Allah tidak bisa ngurus kita? Indonesia sekarang minyak sudah habis, hutan sudah habis, hutang sudah gede, sudah hancur para poranda Masa sih Allah tidak bisa? Bisa asal panggil Allah dengan hati kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya akan berusaha memperbaiki negeri kami Tuhan. Bantulah kami. Insya Allah bisa. Jadi Bapak kalau punya masalah jangan sampai frustasi. Sekarang udah orang mudah frustasi. Bapak eh, direktur sebuah perusahaan di Jepang bunuh diri gara-gara ya banyak masalah. Dikit juga bunuh. Kata apa dulu? Meninggal dunia frustasi. Anak kelas 6 nggak naik kelas bunuh diri. Anak SMA ngalus bunuh diri. Pernah kata hadis, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fiyadihi yatawajahu fi batnihi. Siapapun orang yang bunuh diri dengan sebatang pisau, sedap dia mati. Di akhirat dia masuk neraka jahanam dan akan mengulang-ulang perbuatannya. Diambil itu pisau, sukan jerat, mencerit tolong, jerat terus, hancur tubuhnya, jadi lagi tipu yang baru. Diambil lagi tuh pisau. Eh, abada selamanya. Waman kotala min jabalin. Siapapun yang meloncat dari gunung, dari gedung, dari mana aja, pecah kepalanya, mati. Dia akan mengulanginya di akhirat. Naik ke gunung, ke, ke puncak, ke, ke puncak gedung, loncat, set, kejret, hancur, berantakan, mencerit menggelepar, meregang nyawa, mati, nggak mati karena layak mutu fiha walayak hidupnya mati. Jadi lagi tubuhnya naik lagi, loncat lagi, kejret, hancur lagi, sempurna lagi, naik lagi. Waman tahasa summa demikian orang yang minum racun. Racun bereaksi, hancur tubuhnya, men, bukan meninggal, hancur, bersih lagi, sempurna lagi, naik lagi, minum lagi, lagi berulang-ulang. Jadi kalau ibu-ibu kesel sama suami, jangan bunuh diri. Ada ibu-ibu nekat. Suaminya poligami, dia ngambil racun baikon, diminum. Diminum ketahuan, dibawa ke rumah sakit. Muntah-muntah, udah biru matanya, rumah sakit sembuh lagi. Pulang ke rumah malu. Eh, mau diri ya. Nggak jadi. Ah, pokoknya orang yang paling bodoh itu diri. Begitu dia punya sholat, punya puasa, punya jakat, punya haji, nudiri nol, minus bahkan. Eh, jangan. Kalau ada anak-anak perempuan yang bisanya jinah, punya anak hamil, hamilah, laki-lakinya kabur, anaknya hamil, perempuannya, laki-laki kabur, frustasi, jangan kabur, saya carikan laki-laki. Carikan laki-laki untuk calon bapaknya. Tapi lahir dulu, lahir, lahir, udahlah, nanti kawinkan. Ada lah insya Allah. Bahkan daripada punya anak yang mau dibuang anaknya, dia saya aja lah, saya urus. Iya, saya urus anak-anak kasih jina nggak apa-apa. Tahu anaknya suci ya? Daripada anaknya dibunuh, ibunya makan baikon. ah dosa semua. Dan Allah ini sangat sayang, tapi Allah sangat kejam kepada mereka yang berbuat dosa seperti itu. Yang terakhir, wahwal alil adim dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jadi kita pasrah kepada Allah. Orang pasrah itu nikmat hidupnya. Mau jabatan? Silakan. Mau jadi rut? Boleh. Tapi nggak mungkin semua kan? Nggak mungkin semua jadi rut. Nanti siapa jadi karyawannya? Kalau ingin naik pangkat, silakan naik pangkat. Kalau ingin kaya, silakan kaya. Tidak dosa. Bagi seorang muslim ada tiga kebahagiaan satu kalau dia punya istri yang soleha pertamanya. Kedua rumah yang gede, koma banyak tamunya. Bukan gede saja, rumah gede banyak tamunya. Yang ketiga kendaraan yang bagus. Jadi yang pertama itu apa? Istri yang soleha. Istri soleha rumahnya kecil masih tenang gembira. Yang gawatnya rumah kecil istri bawel Mau kemana? Mobil mogok terus. Ah, kamu musibah kamu. Nah, jadi kita doa barang-barang Pak ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya At-Tawwabur Rahim. Kami semua merasa sadar Tuhan. Kami betul-betul telah banyak berbuat dosa. Mungkin sejak masa remaja, Dosa kami sudah banyak Tuhan. Sampai hari ini dosa kami sangat banyak ya Robi. Oleh karena ya Allah, maafkan dosa kami, bersihkan kesalahan kami. Sehingga kalaupun kami besok mati, entah mati karena penyakit, entah mati karena kecelakaan, kematian yang tidak, tidak terduga, mudah-mudahan kematian kami kematian yang bersih dari dosa Tuhan. Ketika kami dicabut nyawa, dibawa ke alam kubur, hati kami sudah bersih, sudah kalbun salim, dan kami dibawa ke sebuah tempat yang luas dan terang. Ya Allah, jangan biarkan kami terhimpit dalam dosa. Jangan biarkan kami berlemburan kesalahan. Maafkan ya Tuhan dosa kami, bersihkan kesalahan kami. Kami ridho Tuhan untuk berbuat apa saja yang terbaik kami ridho Tuhan, segala ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau Tuhan. Kami ridho diperhamba oleh Engkau Tuhan. Kami rela menjadi budakmu ya Allah. Mudah-mudahan kami betul-betul menjadi hambamu yang soleh, yang soleha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami berdoa Tuhan, mudah-mudahan Engkau memberikan kepada kami cita amal yang baik, Mudah-mudahan semua pengabdian kami ditulis oleh Engkau Tuhan sebagai amal yang soleh. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, muslim muslim semuanya, ya Allah diberikan amal catatan amal yang baik dan menerima buku amal dengan tangan yang kanan. Mudah-mudahan ya Allah kami semua bersama-sama di dunia. Mudah-mudahan juga bersama-sama di sorga nanti. Jangan kau lemparkan kami Tuhan ke dalam neraka. Kami tidak kuat ya Allah. Jangankan neraka, api dunia pun kami tidak sanggup. Apalagi neraka itu tidak hidup dan tidak mati bagi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami di neraka seperti batu, seperti kayu bakar yang dibakar tapi tidak habis-habis. Tidak hidup dan tidak mati. Kami akan menderita Tuhan. Ya Allah ya Rahman Rahim, jauhkan kami dari api neraka. Juga anak-anak kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, Ar-Razak, Ar-Razak, Ar-Razak. Kami juga manusia yang hidup, banyak kebutuhan Tuhan. Kami perlu uang, kami perlu segalanya. Tolong ya Allah, berikan kepada kami. Allahumma inna nasluka rizqan wasi'a. Ya Allah, beri kepada kami rizki yang luas. Tapi berkah, banyak tapi penuh magfirah, banyak tapi bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan dengan rezeki yang banyak kami bisa beramal lebih banyak lagi membantu orang lain. Ya Allah ya Rabbana, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja wa waj'alni minduka sutra nasiro. Ya Allah, masukkanlah kami dengan masuk yang baik. Apapun yang kami kerjakan, awalnya awal yang baik, akhirnya akhir yang baik. Dan ya Allah, berikan kami semua pemimpin yang menolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sekalian mudah-mudahan ayat kursi tadi sekali lagi dibaca berulang-ulang, tanamkan di hati, amalkan jadi akidah, terus beramal. Assalamualaikum warahmatullahi